Yang mana dalam sujud syukur ataupun sujud tilawah sebagai bentuk daripada kurbah bentuk daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ketahui mereka mengatakan bahwasanya yang paling utama di antara rukun-rukun salat adalah as-sujud. Wa akrab ma yakunul abduh min rabbih wa huwa sajid. Dan paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika itu di saat dia bersujud. Ya, artinya sujud ini sesuatu yang ibadah yang tawaduk kita kepada Allah. Menunjukkan kerendahan kita di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kita diperintahkan oleh Allah dalam setiap rokaat untuk sujud dua kali. Kita diperintahkan selain sujud hanya sekali-sekali dalam satu rokaat. Tapi sujud kita diperintahkan untuk dua kali su, sujud. Dan juga dalam hadis dikatakan bahwasanya jika seorang manusia sujud untuk Allah Subhanahu wa taala, maka iblis syaitan akan menangis. Dan dia mengatakan wail wailata umira ibnu adam bisujud falahul jannah wa umirtu bisujud fa abad falinnar celaka manusia disuruh dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud dan mereka melakukannya maka bagi mereka adalah surga tapi aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud aku menolaknya untuk sujud kepada siapa ketika itu untuk sujud ketika itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan itulah menjadi sebab kenapa kok iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah dalam hadratullah. Padahal iblis ini ya termasuk yang paling banyak hamba Allah Subhanahu wa taala beribadah. Bahkan tidak ada satu jengkal di surga kecuali di situ pernah digunakan untuk iblis, bagi iblis untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kesombongannya dia merasa lebih utama, lebih mulia daripada <clears throat> Nabi Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kamu ciptakan Nabi Adam dari tanah dan kamu ciptakan aku dari api. Artinya aku lebih mulia daripada Nabi Adam. Kenapa kok aku disuruh, diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Padahal aku lebih mulia dari sifat sombong ini. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya sifat sombong ini biasanya tidak mau menerima nasihat. Dan itu alamat dan tanda terbesar seseorang jika di dalam hatinya ada sifat sombongnya. Jika dia diberi nasihat, dia tidak mau atau enggan dan merasa dia mulia untuk menerima nasihat tersebut. Nah, kalian boleh tes kepada teman kalian atau boleh introspeksi sendiri. Apakah ada sifat sombongnya apa enggak? Ya, introspeksi diri sendiri dalam arti cobalah kalau kalian misalnya dinasehati. Apalagi kalau nasihat itu datangnya dari orang yang mungkin martabatnya di bawahnya. Kalian aliyah diberi nasihat oleh yang sanawiyah, sanawiyah diberi nasihat oleh yang ibtida, ya, atau yang lain-lain yang di bawahnya dia. Kalau kalian ketika itu menerima nasihat di akhir, jazakallah khair berarti nunjukkan dengan senang hati kalian menerimanya, nunjukkan kalau tidak ada sifat sombong dalam hati kalian. Tapi sebaliknya kalau di hati kalian ketika itu berat menerimanya, apalagi terang-terangan menolaknya, berarti kalian termasuk orang yang sombong perlu memperbaiki, perlu mem membersihkan hati kalian dari sifat tersebut. Nah, jangan diam, artinya bukan cuma dites kemudian kalian diam aja. Ya, dites gunanya apa? Untuk menyembuhkannya, menghilangkannya. Seperti kalian ke dokter diperiksa, oh ternyata ada penyakitnya, baru dikasih obat. Bukan langsung datang, minum obat ini aja. Ya, periksa dulu, ada penyakit apa enggak. Bisa jadi bukan karena penyakit, bisa jadi karena Ya, bisa jadi tidak ada penyakit. Kasih obat tambah bahaya, tambah sakit. Nah, juga demikian. Ketika kalian sudah tahu ada penyakit, baru kalian obati. Oh, berarti sombong. Obatnya begini, begini, begini, begini. Nah, ini sujud. Termasuk menunjukkan seseorang itu tidak ada sifat sombongnya. Bagaimana tidak demikian ketika itu dalam posisi sujud? Seseorang menaruh anggota tubuhnya yang paling utama, paling mulia yaitu wajah di tempat yang rendah di tempat yang biasa digunakan untuk kaki, yang biasa digunakan untuk diinjak. Padahal yang ditaruh adalah anggota badan yang paling mulia. Wajah kita ditaruh di tanah, wajah kita ditaruh tempat jalan, tempat orang yang menginjak kakinya di situ. Nah, disitulah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberi isyarat agar kita tidak som, sombong, agar kita selalu tawaduk rendah hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan di situ juga lah Allah SWT memberi jalan bagi seseorang yang mau syukur kepada Allah, diberi nikmat mau syukur, diberi uh, keselamatan daripada musibah, mau syukur kepada Allah diberi jalan, sujud. Ada sujud syukur di situ. Yang diperintah di sini sujud, yang dipilih di sini oleh Allah SWT sujud, bukan rukuknya. Ya, bukan julus bena sajraten atau yang lainnya, tapi yang dipilih di sini sujud. Menunjukkan keistimewaan sujud Ya, dan juga di sini juga bagi yang membaca Al-Quran kemudian melewati satu ayat, maka hendaknya dia sujud. Ketika di situ ada ayat itu saja, sajadah sebagai takdim. Karena di dalam ayat-ayat sajadah itu di situ isyarat isyarat seseorang untuk sujud kepada Allah. Dalam setiap ayat itu sajadah, di situ isyarat untuk kita sujud kepada Allah. Wasjud wak tarif. Ya, sebagai bentuk kita taat kepada Allah, kita sujud ketika itu. Kalau tidak berarti seakan-akan kita enggan, berat mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya, artinya sujud e, berat hati dalam melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam sujud tilawah ini sesuatu yang tidak pantas dilakukan bagi khususnya yang mempunyai ilmu. Kalian kan sudah tahu hukumnya sujud tilawah. Ini masru itu ibadah, itu dianjurkan. Tapi banyak orang mukasir, banyak orang yang meninggalkan. Tahu sujud tilawah itu dianjurkan, disunahkan, tapi tidak melaku, melakukannya. Nah itu banyak yang meninggalkan. Mungkin di antara kalian juga demikian ketika mengaji. Ketika kalian mengaji, kalian ngaji apa tidak? Di pondok, bukan Ramadan. Kalau Ramadan semuanya ngaji. Kalian di pondok mungkin kan ketika membaca Quran, mengaji di situ Ya kalian melewati ayat saja. Mungkin di antara kalian ada yang tidak sujud tilawah. Nah itu hendaknya dirubah. Mulai sekarang kita anjurkan kalau melewati ayat itu saja untuk sujud tilawah. Bahkan ini bukan sunnah biasa, sunnah muakkadah yukroh tarkuha. Kalau tidak dilaksanakan maka makruh hukumnya. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan wajib hukumnya. Yang andai kata ditinggal berarti haram hukumnya berdosa. Nah, jadi sunnahnya di sini sunnah muakkadah. Untuk kita lebih dalam lagi mengetahui hukum-hukum sujud syukur, hukum-hukum sujud tilawah, sebab-sebabnya, masalah-masalahnya, kita baca satu per satu. Yang pertama yang berkaitan dengan sujud. La yajuzu sujud bihairi sabab. Pertama, tidak boleh sujud tanpa sebab. Tidak boleh sujud tanpa sebab. Dengan adanya sebab, tidak apa-apa sujud. Dan sebab sujud itu hanya tiga atau boleh dibilang empat. Pertama, sujud syukur. Sebabnya adalah dapat nikmat. Kedua, sujud tilawah. Sebabnya karena dia membaca ayatus sajadah. Dan ketiga, sujud fisolah. Sebabnya karena dia sholat. Boleh lagi kalau mau dipisah, sujud as-sahwi. Karena dia melakukan kesalahan di waktu dia sholat. Tapi itu sebenarnya masuk dalam sujud sholat. Boleh dipisah, boleh digabung. Ini sebab-sebab sujud. Ada sujud syukur, sujud tilawah, sujud sholat, sujud sahwi. Yang artinya kalau tidak dari empat sujud, empat macam sujud ini berarti hukum sujud itu hukumnya haram. Hukumnya tidak boleh. Ya, bahkan sebagian keadaan nanti dikatakan yuaddi ilal kufur bisa mengakibatkan seseorang tersebut menjadi kafir murtad dari agama Islam naudzubillah Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda dalam hadisnya La umira ibnu Adam apa? La amartul mar'ata antas juda lizo lizo jiha. Awal hadisnya apa? La umira ibnu Adam bisujud la amartul mar'ata an tasjudah li zawjiha atau kama qala. Andai kata manusia diperbolehkan untuk sujud kepada selain Allah dalam arti maka aku akan perintahkan si wanita untuk sujud kepada suaminya. Menunjukkan juga bagaimana ya, hak yang agung, hak yang besar ya, bagi suami atas istrinya. Nah, di sini kata-kata ini menunjukkan bahasanya sujud berarti tidak istri aja karena Rasulullah andai kata boleh akan diperintah untuk sujud kepada suaminya. Berarti menunjukkan itu adalah tidak boleh. Untuk suami aja tidak boleh. Untuk orang tua juga tidak boleh. Apalagi untuk selain mereka hukumnya bisa menjadi kafir kalau biniyati ta'zim. Hmm. Ini sujud tanpa sebab. Bahkan sujud tanpa sebab ini tidak boleh walaupun lillah subhanahu wa ta'ala. Walaupun karena Allah subhanahu wa ta'ala selain empat macam sujud yang sudah disebutkan. Kadang-kadang kita melihat seseorang di masjid sujud tanpa sholat. Bukan sujud syukur, bukan sujud tilawah juga. Apa hukumnya? Haram. Ya, tidak boleh. Kalau memang dia niat sujud, niat sujud, walaupun niat sujudnya karena untuk siapa? Walaupun niat sujudnya karena untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh. Kadang-kadang kan kita mungkin ingat-ingat dosa, mungkin ingat-ingat Allah, mungkin ketika itu datang rohaninya, akhirnya sujud, Subhanahu Rabbiyal A'la, Alhamdulillah, Subhanallah Rabbiyal Nangis. Ya. Ini hukumnya haram dan kita katakan tidak ada jalan atau tidak ada sebab untuk sujud kecuali dengan empat jalan, empat sebab yang sudah kita sebutkan. Ya, jika dia merasa ingat dosa-dosanya mau mau tobat kepada Allah SWT, ya sholat tanpa hanya dengan sujud Anda. Sholat dan di situ nanti ada su sujud. Sholat dulu. Ada sholat taubah. Ya, kalau dia kepingin husuk kepada Allah, meminta, memohon kepada Allah dengan mohon yang sangat. Ya, bisa sholat Jangan hanya sujud aja, bisa sholatul ha, aja. Dia mau punya pilihan, mau meminta pilihan dari Allah, bisa sholat. Syihara, mau minta keselamatan ketika berpergian, bisa sholat usah. Ya, dan seterusnya, seterusnya. Sudah ada jalan-jalannya. Sudah dikasih cara-caranya, jalan-jalannya. Kalau kalian mau begini, mau begini, ini caranya, ini caranya. Jadi apa yang sudah dijelaskan kalian boleh ikuti, tapi yang tidak diperbolehkan, yang sudah tidak diatur maka jangan dilakukan ya wal qawlu summa al amal wa niyatun wal qawlu summa al amalu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu dikatakan dalam nazam sahibul zubat wa niyatu wal qawlu summa al amalu niat al qawl perkataan wal fi'il ya pekerjaan amalan bi ghairi wifqi sunnatin tanpa sesuai yang tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan syariatnya Rasulullah SAW, la tubalu tidak akan diteri, diterima oleh Allah. Ya, ini kadang-kadang ada bisa bisabab al jahl. Ya, mungkin mereka ya tidak melakukan itu karena mereka tidak punya ilmu. Mungkin mereka tidak menyangka kalau sujud walaupun karena Allah selain empat sebab tersebut hukumnya ha, haram. Mungkin mereka eh, tidak menyangka, tidak mengetahui hukumnya. Dan itu sebabnya karena mereka tidak belah, belajar. Karena mereka tidak punya ilmu. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya ilmu. Eh, kemarin sempat juga di waktu sholat Jumat. Yang mana khotib sudah berada di atas mimbar dan memulai pidatonya. Ternyata ada seseorang masuk masjid. Kemudian sholat dua rakaat di saat khutib sholat di saat khutib melantunkan mengucapkan khutbahnya. Sholat dua rakaat boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Di saat khutib di atas mimbar datang seseorang masuk masjid sholat dua rakaat. Hukumnya jangan kalian ikut menjadi orang yang bodoh nantinya, yang tidak punya ilmu. Hukumnya hukumnya boleh, bahkan sunnah sholat dua rakaat untuk sholat tahiyatul masjid. Artinya jangan kalian, wah karena Ustadz mengatakan begini, wah oh, berarti tidak boleh. Belum Ustadz lanjutkan itu. Belum dilanjut. Nah, lanjutannya setelah sholat dua rakaat salam, tahu-tahu berdiri lagi, sholat lagi. Berdiri dan takbir lagi, sholat lagi. Hukumnya Hukumnya jangan takut. Nah, hukumnya tidak boleh. Yang kedua ini yang dimaksudkan. Sholat yang keduanya ini jelas-jelas haramnya. Mau apapun sholatnya ketika itu. Kalau sholat yang pertama, okelah kita katakan itu sholat tahiyatul masjid. Bahkan sunnah. Hukumnya? Sunnah. Marhaban bika la ilaha warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا رب حتى ما شهد القائمة شيء من أشهد فضيلة شهد درجة رفض المسلم قبل الوتين كل Salat pertama salat tahiyatul masjid. Itu pun kalau kita katakan dia salat tahiyatul masjid. Kalau dia salatnya bukan salat tahiyatul masjid, Andai kata, anggaplah kalau kita misalnya melihat seseorang masuk masjid ketika khutbah Jumat, sholat dua rakaat tapi bukan sholat tahiyatul masjid. Anggaplah kalau dia melaksanakan sholat qobliyatal Jum'ah. Qobliyatal? Boleh? Boleh apa tidak boleh? Boleh? Ada yang boleh, ada yang tidak boleh kayaknya ini. Ada dua pendapat kayaknya. Maka hukumnya tidak boleh. Loh, kau qobliyatul jum'ah. Walaupun kau qobliyatul jum'ah. Andai kata dia punya sholat kodok tanpa uzur, misalnya subuhnya dia tidak sholat. Kemudian dia masuk masjid ketika khutbah Jumat. Mengkodok sholat subuhnya. Boleh apa tidak boleh? Kita katakan tadi, apapun sholatnya. Berarti tidak, boh. Jadi harus disimpan di otak kalian yang sudah disebutkan simpen, jangan hilang apapun sholatnya. Kalau ketika khotib di atas mimbar, di waktu dia khutbah, maka tidak boleh dan dilarang untuk melaksanakan apapun sholatnya. Untuk melaksanakan sholat, apapun sholatnya, kecuali tahiyatul masjid. Itu dihafal. Bagi siapa? Bagi siapa aja yang mau sholat Jumat. Dan kalau dilakukan bukan hanya haram, bukan hanya dosa, tapi sholatnya dihukumi tidak sah. Sholatnya itu dihukumi tidak sah. Bagi yang mau sholat Jumat, kalau kalian kan tidak mau sholat Jumat. Kalian sholat di waktu khatib di atas mimbar, tidak masalah. Ya, karena kalian tidak mau sholat Jumat. Tapi yang bagi mau sholat Jumat. Oleh karena itu, kalau misalnya seseorang dengan alasan ketika datang masuk masjid, dengan alasan dia sholat qabliyatul Jum'ah atau alasan kodok atau macam-macam kita katakan hukumnya haram dan tidak sah sholatnya. Jadi kalau untuk sholatnya dia yang pertama, ya kita husnudzon pastinya. Ya, dialah sholat tahiyatul masjid. Dan bolehlah digabung tahiyatul masjid dengan qabliyatul Jum'ah dengan alasan utama dengan niat perutama tahiyatul masjid tentunya. Qabliyatul Jum'ah diikutkan. Jangan dimaksudkan tapi diikut dibarengkan dengan tahiyatul masjid. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau hanya qoblatul jum'ah niatnya dia, itu hukumnya haram. Jadi ketika Ustaz melihat seseorang tersebut ternyata bangun lagi, berdiri lagi, sholat. Di saat khutib khutbah. Ya. Nah, ini dengan alasan apapun tidak ada pendapat yang membolehkan itu. Mau Ustaz tegur, mau Ustaz kasih tahu. Sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam keadaan khutib masih khutbah tidak boleh ber berbicara. Yes, nantilah habis Jumat, habis selesai sholat Jumat. Setelah habis selesai Jumat, ustadznya yang lu lupa. Jadi ya sudah tidak tahu. Kalau tidak dikasih tahu kan akan terjadi lagi seperti itu. Karena insya Allah mungkin karena dia tidak mengetahui. Bukan karena disengaja tentunya. Andai kata dia tahu hukumnya tidak akan melakukan. Melakukannya. Nah, sebabnya kenapa? Tidak ada il, ilmu. Inilah yang dikatakan kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun satubbalu. Ya. Man amila bi ghairi ilm kana ma yufsiduhu aksar mimma yusdihuhu. Kalau dia beribadah tanpa didasari dengan ilmu, apa-apa yang dia dapatkan daripada kejelekan lebih banyak daripada apa yang dia dapatkan daripada kebaik kebaikan. Artinya banyak mazharatnya bukan banyak kebaikannya. Kalau tanpa belajar, tanpa mempunyai ilmu aga, agama. Itulah pentingnya ilmu. Ya, di sini juga kita katakan tadi, hukumnya sujud, hukumnya haram. Tanpa sebab yang sudah disebutkan tadi. Bayahrum, itu kalau lillah. Auli kalau misalnya sujud itu bukan untuk Allah. Fayak fur, maka hukumnya menjadi kafir, murtad termasuk di sini af'al allati tujibur ridda. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa menyebabkan seseorang murtad adalah sujud tanpa atau sujud untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada matahari orang-orang Jepang itu sujudnya kan nyembah matahari, sujud kepada matahari atau sujud kepada patung, sujud kepada api orang-orang Cina atau sujudnya mungkin prajurit kepada rajanya sujud dengan niat ta'dim maka hukumnya itu haram dan bukan haram aja tapi menjadi kafir menjadi murtad naudzubillah fayakun hadza fayakfur hadza in sajad biqasdil ibadah ini semuanya kalau dia sujud biqasdil ibadah dengan niat ibadah kalau selain Allah ya ya yang kita katakan haram kalau misalnya lillah yang lillah itu yang yang bukan sujud untuk orang ya kalau sujud sama orang, walaupun bukan niat ibadah, tetap hukumnya ha? haram. Tapi yang untuk Allah, kita katakan walaupun untuk Allah haram, itu kalau dia because deal ibadah, niatnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falau wadu'a rasahu alal arat tadallulan. Andai kata dia menaruh kepalanya di atas bumi, di atas tanah, tadallulan karena kerendahan hati, stikhanatan. Mana wahai sama? dengan uh, eh, tawadu karena kerendahan hatinya bila niatihi tanpa niat sujud dengan tanpa niat ibadah tanpa niat dia tadim lam yahrum maka hukumnya tidak haram izla yusama suju sujudan karena tidak dianggap itu adalah sujud seperti halnya juga tidak masalah kalau seseorang misalnya mengajarkan orang lain untuk gerakan-gerakan sholat. Kemudian dia mencontohkannya dengan sujud, padahal dia bukan sholat. Ini kan bukan termasuk empat yang sudah disebutkan tadi. Bukan sujud tilawah, bukan sujud syukur, bukan sujud sholat, bukan juga sujud sah, sahwi. Tapi kita katakan tidak masalah. Kenapa? Dia niatnya bukan su sujud. Dia niat mengajari, mempraktekkan. Hukumnya tidak masalah. Nah, ini juga yang perlu diketahui. Yang kedua, kalau taqarraba ilallahi ta'ala bisa jidatin min khairi sabab, haruma. Andai kata seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sujud min ghairi sabab tanpa adanya sebab yang sudah disebutkan hukumnya haruma haram walau ba'da solatin walaupun itu dilakukan setelah solat kama yahrumu seperti juga halnya seperti juga sama hukumnya haram birukuin mufradin dengan ruku tersendiri wanahwi dan semisalnya li'annahu bid'atun karena itu adalah sesuatu yang bid'ah wa kullu bid'atin dolalah dan setiap bid'ah adalah sesat illa mastusnya kecuali yang dikecuali artinya bukan hanya sujud dikatakan di sini haram juga bahkan ruku haram juga ru ruku kalau kalian ruku kepada Allah dengan niat ibadah haram karena kalian kita katakan sudah diberi cara untuk ibadah kepada Jangan dilanggar cara-caranya. Mau ibadah ada cara-caranya, ada tuntunannya. Kalau kalian ruku kepada selain Allah, lebih-lebih lagi dosanya. Bahkan kalau niat takdim ya bisa juga menjadi mur murtad. Nauzubillah ya. dan itu sesuatu yang bid'ah tidak dilakukan oleh Rasul. Dan setiap bid'ah sesat kecuali yang dike, yang dikecualikan maka yang dikecualikan adalah yang sesuai dengan dasar Quran, sesuai dengan dasar ha, hadis. Walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah seperti pembacaan maulid. Bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi ada dasarnya. Apa dasarnya? Dasarnya karena kita dianjurkan untuk mengucapkan sholawat. Dan dalam maulid kita membaca. Kita dianjurkan untuk mengingat atau mengetahui sejarah Rasul. Rasulullah SAW cerita managib Rasulullah. Dalam maulid kita mengetahui sejarahnya Rasul. Kita dalam uh, hadis-hadis uh, yang banyak kita dianjurkan untuk memberi makan kepada orang lain. Di dalam acara maulid kita memberi makan kepada orang. Kita dianjurkan saling menasehati dalam acara maulid. Kita mendengarkan cerah, ceramah saling menasehati. Itu dasar-dasarnya Quran dan hadis walaupun secara khusus tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang penting tidak keluar dari dasar Quran, tidak keluar daripada dasar hadis, maka hukumnya itu boleh-boleh aja walaupun itu adalah bid bid'ah, tapi itu bid'ahnya bid'ah hasa Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang untuk sholat terawih. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab juga memberikan angka rokaat tertentu. Padahal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menganjurkan orang sholat terawih berjamaah kumpul dalam satu tempat. Tidak. Tidak dengan rokaat tertentu. Tidak. Tidak di awal waktu isya. Rasulullah melakukannya di pertengahan malam. Atau sepertiga lewat daripada malam sholatnya itu juga bid'ah tidak dilakukan oleh Rasul dan Rasulullah SAW sholat terawihnya satu empat hari aja sampai empat hari selebihnya Rasulullah tidak melakukan tidak keluar lagi dari rumahnya wallahu alam apa dilakukan di rumahnya atau tidak yang penting tidak dilakukan di mata sahabat sampai Ramadan berah tapi Sayyidina Umar melanjutkan sampai makanya Sayyidina Umar mengatakan nikmatil bid'atu hazihi sebaik-baiknya bid'ah adalah ini Nah, itu menunjukkan bahasanya bid'ah bukan semuanya dola, lah. Belajar nahu. Apa ada saya Abu Bakar pernah belajar nahu atau mengajar kawakib saya Abu Bakar Siddiq? Tidak pernah. Rasulullah tidak mengajarkan nahu juga. Ya, tapi itu sesuatu yang sekarang hukumnya masruk. Ibadah bahkan menjadi wajib untuk menjaga Al-Qur'an Al dari kesalahan atau menjauh untuk mendapatkan mencari ilmu yang wajib harus dengan wasilah, dengan perantara nahu, maka nahunya akan menjadi wa, wajib. Nah, lil wasail hukmul maqasid. Bagi wasilah diberikan hukum seperti maqasidnya, tujuan tujuannya. Tujuan kalian mencari agama, mencari ilmu agama hukumnya wajib, tapi tidak bisa mencari atau tidak bisa mendapatkan ilmu agama kecuali dengan ilmu nahu. Maka ilmu nahunya pun akan menjadi wajib. Dan yang ketiga, yusanu maasa jadati syukur kama fil majmu' as-sadaqah was -sholah. Seperti yang sudah kita singgung juga bahwasanya jika seseorang mendapatkan nikmat dianjurkan untuk bersyukur. Bentuk syukur sebenarnya banyak. Bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Baik itu bil lisan, bil janan atau bil arkan. Kita syukur kepada Allah bil janan dalam hati artinya kita meyakini apa yang kita dapatkan daripada nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa yang ada pada kalian dari badan nikmat itu semuanya dari Allah Subhanahu bukan dari manusia, bukan dari orang, bukan dari orang tua, bukan dari orang yang memberi kepada kita uang atau apapun. Itu semuanya yang beri sebenarnya hakikatannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati orang untuk memberi Allah, yang memberikan orang tersebut harta sehingga dia bisa memberi juga Allah. Allah hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma bukan berarti kita ya tidak terima kasih kepada manusia, tetap kita terima kasih bagi orang yang berbuat baik kepada kita bukan karena dia yang memberi sebenarnya tapi karena dia adalah wasilahnya karena dia adalah peran perantanyanya ya man lam yaskurinas lam yas syukurillah. Tidak syukur kepada manusia, tidak terima kasih kepada manusia, dia tidak terima kasih juga berarti kepada Allah Subhanahu taala. Ya, itu syukur bil janan, syukur bil eh, lisan dengan lidah kita mengucapkan alhamdulillah Nah, habis sholat kita Alhamdulillah 33 kali itu syukur. Dan yang lebih daripada kedua syukur ini adalah syukur bil arkan dengan anggota badan kita. Termasuk di sini kita sujud syukur. Ketika dapat nikmat, kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa akan datang pembahasannya nanti karena bukan semua nikmat ya, nanti akan disebutkan penjelasannya. Bukan semua nikmat kita harus syukur kepada Allah, boleh syukur kepada Allah dengan sujud syukur, tapi nikmat-nikmat yang akan kita bahas pada pelajaran nantinya. Kemudian yang selanjutnya ya, dikatakan di sini dalam majmu, kitab majmu kitabnya Imam Nawawi ya dalam kitab Majmu disebutkan oleh Imam Nawawi bahasanya selain sujud syukur juga dianjurkan untuk sodakoh dan sholat. Sodakoh dan sholat. Jadi selain kita sujud syukur ketika dapat nikmat, kita juga sodakoh. Sebagian daripada nikmat yang kita dapatkan, kita sisihkan dan kita berikan untuk soda, sodakoh. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya juga sholat. Mau kalian sholatnya sholat e, nafilah mutlakoh atau dia kalian niat sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Nawaitu sholat lillah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kalian syukur atau kalian boleh niat sholat yang sudah sholat yang sudah kita kenal. Sholat duha, sholat rawatib, sholat witir, sholat apa aja. Tapi kita lakukan dengan niat karena anak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah itu juga bentuk syukur kita kepada Allah. Dianjurkan katanya Imam Nawawi dibarangkan juga selain sujud syukur, salat dan juga soda, sedekah. Wa qala al-Hawarizmi Imam Hawarizmi mengatakan la aqama tasadduq awi solat rakaatin maqama sujud kana hasanan. Bahkan Imam Hawarizmi mengatakan andai kata seseorang menjadikan sedekah ataupun salat dua rakaat dijadikan kedudukannya sebagai ganti daripada sujud syukur, karena hasanan itu adalah sesuatu yang baik. Misalnya kalian tidak mau sujud syukur, kalian mau mengganti dengan sodakoh, itu adalah sesuatu yang baik. Kalian mau mengganti dengan sholat juga itu sesuatu yang bah baik. Yang keempat, Laulam yatamakan minat tahiyat atau sujudi tilawah. awi syukur kola arba marat. Andai kata tidak memungkinkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tidak memungkinkan untuk sujud tilawah. Tidak memungkinkan untuk sujud syukur. Boleh kalian mengucapkan dan me mengucapkan zikir ini. Al-Baqiyat as solihat Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil Berapa kali? Empat kali. Fa innaha takum maqamaha itu kedudukannya sama seperti kedudukan tahiyat, sujud syukur, sujud tilawah. Kalian tidak memungkinkan untuk sujud syukur, boleh baca ini subhanallah alhamdulillah wala ilah. Tiga, empat kali. Ya, empat kali. Berarti kalian sama seperti sujud su, syukur. Tapi kalau tidak memungkinkan, jangan, oh berarti ganti ini aja lah. Tidak usah sujud syukur. Kalau tidak memungkinkan. Juga demikian bagi yang masuk masjid tidak memungkinkan mungkin masuk masjid dalam keadaan hadas. Mungkin masuk masjid langsung ngajar, mungkin masuk masjid langsung khutbah. Tidak mungkin kan baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allah akbar wala haula la quwata illa billahil aliyil arba marat. Ada yang mengatakan tiga kali, ada yang mengatakan empat kali. Ada yang mengatakan kalau punya wudu tiga kali, kalau tidak punya wudu empat kali. Nah, ini yang di katakan di sini. Boleh sebagai gantinya juga sujud tilawah. Kalau kalian baca Quran kemudian melewati ayat tersejedah tidak memungkinkan untuk sujud, boleh diganti dengan bagian solihat ini. Subhanallah, Alhamdulillah baca empat kali. Ya, boleh juga kalian ganti atahiyat ya atau sujud syukur sudah kita bahas ya. Yang kelima, loha sholat muktadi sujud qabla an yusalli tahiyat. Andai kata seseorang mendapatkan sebab yang boleh dia sujud. Anggaplah nikmat sudah. Dia dapat gambar gembira. Berbarengan dengan itu dia masuk masjid. Ya, berarti kan dia disunahkan dua perkara. Pertama, sujud, syukur karena dia dapat nek. Kedua, dia masuk masjid dianjurkan untuk tahiyatun masjid. Apa masalahnya di sini? Masalahnya di sini kalau kalian sholat tahiyatun masjid, apakah kalian dianggap hilang kesempatan untuk sujud syukur? Atau sebaliknya kalau kalian sujud syukur, apakah dianggap hilang kesempatan untuk tahiyatul masjid? Karena ini dua-duanya harus. Jadi kalau sujud syukur itu harus langsung, jangan dapat nikmatnya satu minggu yang lalu sekarang sujudnya. Dapat nikmat telepon, oh senang langsung sujud. Ya anggaplah kalau misalnya mau wudhu dulu, tapi langsung wudhunya, tidak muter-muter nak nyari air satu jam, langsung wudhunya, kemudian langsung dia sujud syukur, nah masalah dipisah dengan wudhu. Tapi kalau lebih daripada itu, itu masalah. Tidak boleh kalau sudah jaraknya lah. Jadi kalau dapat nikmat, itu hendaknya langsung. Ini waktunya langsung. Jangan diakhirkan, jangan diundur-undur. Kalau sudah diakhirkan, akan hilang. Akan keluar waktu untuk sujud syukur. Nah, apakah dengan tahiyatul masjid akan hilang kesempatan untuk sujud syukur? Atau andai kata dia sujud syukur, apakah akan hilang? Karena dia kan duduk nantinya. Kan tahiyatul masjid akan hilang kesempatannya kalau dia duduk. Jawabannya? Nah, dikatakan di sini, lauha sholah muktadi sujud. Andai kata terjadi, didapatkan muktadi sujud sebab sujud. Qabla an yusolliya tahiyat sebelum dia sholat tahiyatul masjid. Sajadah, tidak masalah, dia sujud Sajadah ini sujud untuk sujud syukur atau sujud tilawah bolehlah kalau dia mau masuk masjid kemudian mendengarkan orang membaca Al-Quran dan di situ yang dibaca adalah ayatus karena kama saya hati seperti yang akan kita baca juga nantinya bahwasanya yang sunnah sujud bukan hanya yang baca tapi juga yang mendeng ketika mau masuk masjid mendengar orang membaca Al-Quran ayatus sajdah kemudian kalian masuk masjid apakah sujud nah ini dikatakan di sini tidak apa-apa sujud dulu Kemudian setelahnya adalah sholat tahiyatul masjid. Li'annahu la yafud biha. Li'annahu la yafud biha. Sujud tidak atau sholat tahiyatul masjid tidak akan hilang kesempatannya dengan sebab syukur. Dengan sebab sujud tilawah atau sujud eh, syukur boleh juga, sujud tilawah boleh juga. Wala akas dan juga tidak akan hilang kesempatannya dengan kebalikannya. Berarti boleh kalian juga mendahulukan sholat tahiyatul masjid. Baru kemudian setelahnya sujud. Masuk masjid. Kalian mendengar ayat sajdah. Boleh kalian sholat tahiyatul masjid dulu. Setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sujud tila Atau sujud syukur kalau kalian dapat nikmat. Boleh. Ya. Jadi dua-duanya ini. Salah satunya yang mana yang didahulukan. Yang satunya lagi tidak hilang kesempatannya. Kesunahannya tetap masih berlaku. Yang penting setelahnya lang langsung. Kemudian dikatakan sini wala akas. Fa in arada al-iktisar ala ahadihima. Kalau misalnya orang tidak mau melaksanakan dua-duanya. Masuk masjid, mendengar orang baca Quran, baca ayat saja. Dan dia masuk masjid. Sunnah tahiyatul masjid. Ana harus salah satunya, tidak mau dua-duanya. Nah, nanti kebanyakan pahala soalnya. Ya, misalnya. Maka yang lebih utama dikatakan fasujudu tilawa afdal minat tahiyat. Sujud tilawah di sini afdal seperti yang Anda katakan tadi, karena kesunahannya kuat. Karena sebagian ulama kita katakan tadi mewajibkan sujud. Siapa itu? Siapa yang mewajibkan sujud tilawah? Kalian fagisuf tahu yang mewajibkan sujud tilawah Imam Abu Hanifah. Nah, kalau kalian belajar, akan kalian menjadi ah, alim. Sedikit demi sedikit bertambah, bertambah, bertambah. Tambah terasa, ilmunya tambah luas ya insya Allah menjadi alama. Fasujudu tilawah afdol min tahiyat. Yang diutamakan di antara sujud tahiyatul masjid, baik sujud tilawah, sujud pertama adalah sujud tilawah. Kedua, afdol min tahiyat. Kedua tahiyat. Wahia afdol min sujudi syukur. Kedua adalah tahiyat. Dan baru ketiga kemudian tahiyatul masjid. Ini tertibnya fil afdoliyah. Jadi yang lebih utama pertama sujud tilawah, kedua tahiyatul masjid, ketiga sujud syukur. Kalau masuk masjid dapat nikmat, berarti lebih dahulukan mana? Tahiyatul. Kalau dapat nikmat berbarengan dengan mendengarkan orang membaca ayat sajadah. Masuk masjid berbarengan dengar orang baca ayat saja? Sujud tilawah lebih didahulukan atas keduanya ya, kemudian tahiyatul masjid, kemudian sujud su. Ini tertibnya ya, dihafal. Bukan hanya dibaca tapi dihafalkan. Dan yang keenam, al-asah jawazu sajdati syukur katilawa ala rahila musafir. Bil ima dengan isyarat. Pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwasanya boleh seseorang melakukan sujud syukur seperti juga sujud tilawah ala rahila di atas kendaraan lil musafir bagi orang yang musafir bil ima dengan isyarat bil ima biroas isyarat dengan kepala yang kita ketahui bahwasanya sujud di sini kan mestinya apa sujud itu wadul jabha alal ard menaruh dahi di atas itu sujud. Nah, di sini ada rukhsah. Ada keringanan boleh kalian sujud dengan isyarat kepala aja, isyarat kepala. Kapan kalau kalian musafir? Ini berkaitan dengan sholatul musafir yang baru kita lewati kan. Bagi musafir boleh dia melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya dan di saat itu sujud dan rukuknya hanya cukup cukup dengan pakai isyarat. Isyarat dengan apa? Kepala. Cukup nunduk aja gini. Minimal dahi sejajar dengan lutut. Ya, kalau andai kata dikira-kirakan di dahi dikasih benang sujud, ya, itu sejajar dengan lutut atau malah le, lebih dalam lagi. Itu minimalnya, ya, lebih dalam lagi dan yang wajib dan yang disyaratkan ya sujud harus lebih dalam lagi bungkunya harus lebih dalam daripada ru, ruku jadi kalau ruku begini sujudnya harus lebih dalam itu syarat kalau sama berarti tidak dianggap sujudnya tidak dianggap harus minimal sujud itu minimal ruku seperti itu sujudnya harus lebih dah, dalam nah itu kan pakai isyarat kalau kalian sholat di atas kendaraan, boleh kalian sholat sunnah, nanti ruku sujudnya seperti itu. Berdirinya tidak usah kalian cukup duduk di atas kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Belum yakulahu. ahad. Ruku tadi. Nunduk. Kemudian itidal juga seperti biasa. Karena itidal adalah audul musolli ila makana alaih qoblal. Qoblal. Qoblar ruku. Itidal itu adalah kembali kepada posisi yang dia di dalam posisi tersebut sebelum ruku. Itu itidal. Jadi kalau dia sholatnya berdiri, ya kembali kepada ber. Kalau dia sholatnya duduk, berarti kembali do. Itu itidal. Audul musalli ila makana alaihi qabla ruku ihi. Nah, karena dia sholatnya duduk ketika itu, berarti itidalnya juga ber. Nah, kalau sholatnya duduk, berarti itidalnya dia do. Duduk. Hafal. Hafal kan? Cara-cara sholat di atas kendaraan. Pernah kan? Nggak pernah. Nanti kalau kalian pulang harus dipraktikkan itu. Tapi harus punya wudhu dan menutup aurat seperti sholat yang lain. Artinya bukan nanti tidak menutup auratnya atau tidak punya wudhu, nyoba-nyoba. Nah, tetap harus seperti sholat biasa, harus pakai wudhu dan juga harus suci pakaiannya, tempat duduknya. Ya, juga demikian e, badannya dalam keadaan suci. Apalagi dalam keadaan head mau mau sholat nantinya tidak ya sama dengan sholat-sholat yang lah. Cuma bedanya di sini keringannya dia boleh tidak ruku seperti biasa, tidak sujud seperti biasa, juga tidak boleh tidak diharuskan menghadap kiblat itu aja. Kalau dia duduk walaupun dia bukan musafir, walaupun di musola di sini kalian sholat sunnah duduk boleh apa enggak? Artinya itu bukan khusus, bukan. Walaupun kalian bukan musafir, boleh kalian sholat duduk. Kalau kalian sholat sun, tapi yang khusus kalian boleh di situ tidak menghadap kiblat. Boleh kalian juga rukuknya dengan isyarat dengan kepala. Boleh kalian juga sujudnya dengan isyarat dengan kepa kepala. Itu aja. Selain itu sama harus suci dari hadas, harus suci dari najis. Ya, kemudian harus menutup aurat tentunya. Dan kemudian juga selain dia itu kalau musafir boleh tadi sholat sunnah tadi di atas kendaraannya seperti itu dia juga boleh melakukan atau melaksanakan sujud tilawah ataupun sujud syukur dengan isyarat kepala tadi. Nah, sujudnya tadi dengan isyarat. Ya, kalau dia di atas kendaraan dapat telepon, dapat nikmat, sujudnya di atas kendaraan dengan pakai isyarat dengan kepala seperti yang tadi minimal sejajar dahi dengan lo itu minimalnya. Ya, kemudian juga kalau kalian baca Quran di waktu kalian di atas kendaraan baca Quran, baca Quran, apa baca Quran? Baca Quran misalnya di atas kendaraan, kalian melewati ayat sajdah, maka kalian boleh sujud tilawah di atas kendaraan dengan cukup pakai isyarat dengan kepala. Ringan kan? Ya, dan cukup sujudnya satu kali, tidak perlu tiga kali. Dan juga tidak dua kali seperti sholat. Cukupnya, cukup sujud satu. Bukan nanti dua kali saat enaan biar syukurnya lebih mantap lagi. Ya, itu tidak boleh hukumnya nanti tidak sah karena harus satu kali su Kemudian dikatakan di sini. Nah, fafiha mama fi safar. Maka nanti di situ berlaku hukum-hukum salat sunnah bagi musafir di atas kan kendaraan. Berlaku di situ hukum-hukumnya yang sudah kita lewati babnya. Nah, kita mau masuki sekarang sebab-sebab sujud tilawah. Sebab sujud tilawah intinya kan kita katakan tadi membaca ayatul sajdah atau mendeng mendengar. Tapi ada syarat-syaratnya. Nah, ini yang kita baca sekarang ini. Innama tusra'u sajadatu tilawah bisurut. Sujud tilawah ini sunnah kalau ada syarat-syarat. Apa syarat-syaratnya? Kita baca yang pertama. Antakunal kira'atu masru'atan. Pertama, bacaan Qur'annya itu harus bacaan yang masru', bacaan yang ibadah. Bacaan yang sunnah, Bukan nantinya perempuan dalam keadaan haid baca Quran, baca ayatul eh, ikra misalnya surat ikra kemudian di akhir wasjud waktu arif, Kalau dia tentunya pasti tidak sujud karena dia dalam keadaan orang yang mendengar. Bagi yang mendengar juga tidak boleh bah bukan tidak sunnah lagi tidak boleh untuk sujud tilawah. Kenapa? Karena itu kiroa yang haram bukan kiroa yang mas masruah. Itu kiroa yang haram. Jadi harus bacaannya bacaan yang masruh, bacaan yang boleh, bacaan yang sunnah. Kurbah, ibadah. Ya. Atau minimal bukan haid tapi orang yang junub baca Quran, hukumnya haram. Maka bagi yang mendengar ataupun apalagi yang membacanya, maka tidak sunnah untuk melakukan sujud tilawah. Karena syaratnya apa? Sujud tilawah syaratnya harus bacaannya bacaan yang mas masru'ah. Ya, ini pertama syaratnya. Oleh karena itu dilanjutkan di sini apa itu yang dimaksud dengan masruah? Nah, ini jelaskan di sini. Bi'an la takuna muharramatan wala makruhatan. Bukan bacaan yang haram dan bukan bacaan yang makruh. Termasuk dah sunnah kalau bacaannya makruh. Seperti apa bacaannya makruh? Ya? Seperti apa? Bacaan yang makruh. Orang yang junub haram. Jelas kan? Orang yang haid haram. Bacaan yang makruh misalnya andai kata lidahnya dia atau mulutnya dia dalam keadaan najis. Mungkin darah atau gusinya berdarah maka hukumnya ketika itu membaca Quran ketika itu hukumnya makruh. Itu makruh. Atau mungkin mau tapi kalau ya, itu contoh aja. Ya, satu contoh aja kita ambil. Jadi dikatakan di sini yang dimaksud yang dimaksud dengan masruah bukan yang haram, bukan yang makruh. Yang haram jelas bacaan orang yang junub, bacaan orang yang haid, nifas, bacaan juga yang eh, apalagi apalagi haid nifas junub itu aja. Ya, wala makruha lizatiha, tapi karena aslinya memang makruh hukum, aslinya memang makruh ya. Kakiraati junubin muslimin. Seperti bacaannya orang junub yang muslim. Bacaan junub yang berarti kalau kafir Kalau kafir baca Quran, kemudian membaca ayat sajadah, maka hukumnya apa? Hah? Orang kafir tidak dilarang sebenarnya untuk membaca Al-Quran. Tidak dilarang juga untuk mendengar Al-Quran yang dilarang menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, memiliki Al-Quran. Tapi kalau misalnya mendengar, boleh-boleh aja. Bahkan dianjurkan, siapa tahu dengan mendengar, dia tertarik, kan gitu. Karena baru berita ini kemarin, pemain bola yang terkenal, Ronaldo, ya, itu diberikan hadiah oleh pemerintah Saudi Al-Quran, yang komplit dengan terjemahan bahasa Portugal karena dia dari Portugal. Kenapa? Karena Ronaldo dia mengakui di depan umum bahwasanya dia tertarik dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu dihadiahkan. Ya. Nanti sebenarnya sebenarnya ya. Kalau memberi hadiah kepada orang kafir haram sebenarnya. Itu kan memberi hadiah. Menyentuh berarti kan dan membawa. Tapi ya mungkin ada mazhab yang lain yang kita katakan yang boleh mendengar. Karena dia suka mendengar. Suka mendengarkan teman-temannya yang beragama Islam membaca Al-Quran. Ya, ada temannya yang namanya Ozil. Ada yang per, temannya bernama siapa? Benzema. Ya, karena muslim-muslim itu semuanya. Kalau mau bermain, mereka membaca Al-Quran. Di saat itu, dia dengar. Dia tertarik. Ya. Dan termasuk di antara di antaranya dia taruh tulisan Allah di kepalanya. Ya Allah. Bahkan dia suka membantu kepada Palestina. Anak-anak kecil di Palestina dia bantu. Dia bantu juga dengan e, menjual sepatu emasnya. Dan hasil dari lelang sepatu emasnya semuanya diberikan kepada anak-anak Palestina. Bahkan juga e, Al-Muhim dia juga mengatakan ketika dia tanding di Israel, ketika ditanya, Anda berada di mana? Dia mengatakan, aku berada di tanah Palestina. Padahal ketika itu di Israel. Ya, yang intinya, ya siapa tahu mudah-mudahan masuk Islam. Ya. Karena kalau dia masuk Islam, pastinya akan banyak orang yang akan masuk Islam. Nah, ini kita katakan tadi, masalah apa? Nah, mempelajari Al-Quran boleh-boleh aja mendengarkan Al-Quran, boleh-boleh aja. Yang tidak boleh, menyentuh, membawa, memiliki Al-Quran. Karena dikhawatirkan, dikhawatirkan nantinya Quran itu tidak dihormati. Kalau diberikan Al-Quran tidak dihormati, ditaruh di kamar mandi, taruh di bawah, di lantai, di... Nah, dikhawatir, walaupun ada kemungkinan nanti masukkan itu belum pasti. Ya, itu juga belum pas. Nah, oleh karena itu, Ya kalau diajarkan, didengarkan, maka hukumnya boleh-boleh aja dan dianjurkan malah. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islamnya karena mendengar Al-Quran dari saudara perempuan yang membaca Al-Quran kemudian dia tertarik dari bacaan tersebut kan sehingga menyebabkan dia masuk Islam menjadi sebab Sayyidina Umar masuk Islam nah, fala kulihal guna tadi ya, orang kafir membaca Al-Quran hukumnya tidak apa-apa berarti hukumnya bukan kita katakan sunnah ya namanya orang kafir tidak ada sunnah tidak ada wajib kan bukan mukalaf artinya yang penting dia bacaannya dianggap masruah ya karena yang dianggap masruah kan dijelaskan tadi bukan haram bukan mak nah itu bukan haram bukan makruh artinya kalau misalnya orang kafir baca Quran kemudian dia membaca ayat itu saja dan kalian mendengarnya kalau orang kafir jelas sudah tidak boleh sujud Nah, yang bagian benar, sunnah hukumnya untuk sujud tilah, tilawah. Nah, nah, yang haram, yang haram itu bagi yang muslim. Bagi yang muslim. Dalam keadaan junub, haram hukumnya membaca Al-Quran. Tapi kalau orang kafir, walaupun dalam keadaan junub, hukumnya tidak haram membaca Al-Quran. Orang kafir tidak haram membaca Al-Quran. Ini bagi yang muslim. Oleh karena itu, kalau orang muslim, junub, masuk masjid, haram apa enggak? Kalau orang kafir junub, masuk masjid? Hah? Orang kafir pasti junubnya kan? Kan dasah mandinya. Misalnya mandi, masa nawaitul raful hadas akbar. Dulu presiden siapa? Obama ya, yang masuk masjid itu. Istiqlal itu. Ya, ya Obama itu. Masuk masjid istiqlal. Masa Obama pernah masjid, mas, pernah mandi Raful Hadas? itu Raful Hadas Akbar lillahi ta'ala. <laughs> Kan tidak mungkin. Dan pastinya dia junub kan? Karena dia punya anak. Tidak mungkin dia kan tidak junub kalau dia punya. Ya, pastinya sudah. Ya, artinya apa? Dia masuk masjid ketika itu dalam keadaan junub. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Kalau orang muslim tidak boleh, orang kafir jadi kalau kalian mau masuk masjid dalam keadaan junub, jadi kafir dulu baru masuk. Bercanda. Artinya anak iri gitu loh. Kok orang kaf, orang muslim tidak boleh, kok orang kafir malah ya, dalam hati iri. Kenapa kok tidak boleh? Bukan berarti menentang, enggak. Ya, karena orang kafir memang tidak ya namanya tidak ada hukum wajib, hukum haram kan gitu. Ya, nanti kalau sudah masuk Islam, baru dia haram ini, wajib ini, haram ini, wajib ini. Ya, kalau dia masih belum masuk Islam, nah diminta untuk masuk Islam aja, gitu aja. Ya orang kafir nanti katakan masuk Islam, ini, ini, ini. Jangan, oh, itu sholat, itu banyak oh, itikaf di masjid. Itu banyak puasa Senin Kemis. Orang kafir disuruh puasa Senin Kemis. Jadi orang kafir dirayu untuk masuk Islam aja. Jangan dirayu untuk sholat, itikaf, untuk tahajud. Nah, kalau sudah masuk Islam baru nanti yang amalan-amalan yang lain dikatakan dia wajib, dia wajib ini ini, dia sunnah ini ini, tidak boleh haram ini ini haram ini. Kalau yang dikatakan itu sebelum masuk kafir, tidak jadi masuk Islamnya kan? Oh, haram semuanya, ini wajib semua. Nah, jadi sudah, tidak bebas akhirnya. Nah, ini artinya tidak ada hukum haram, hukum uh, wajib bagi orang kafir. Artinya kalau dia masuk masjid boleh-boleh aja, tapi hanya dengan dua syarat seorang kafir boleh masuk masjid. Apa syaratnya? Pertama, harus dengan izin orang muslim. Masjid milik orang muslim. Maka dia mau masuk rumah orang lain tentunya dengan izinnya kan? Mau masuk masjid harus dengan izin orang mus. Bukan harus imam, bukan harus e, takmir masjid, bukan. Ya, tapi cukup dengan orang muslim siapa aja, walaupun satu aja. Eh, penting ada izin dari orang muslim walaupun satu. Yang kedua, selain meminta izin harus ada hajat, ada keperluannya. Nah, ada hajat boleh masuk. Kalau tidak ada hajat, walaupun dengan izin kalau tidak ada hajat hukumnya tidak boleh. Jelas? Hajat. Ya, mungkin dia mau memperbaiki lampu. Oh, misalnya atau apalagi hajat-hajat, mau nyapu masjid. Atau mau apa? atau mau hadir pengajian, ya, tertarik mendengarkan Al-Quran, itu hajat. Ya, apa-apa aja, yang penting ada keperluannya. Jangan buat mau apa yang masuk masjid? ada, ada. Penting karena cuma mau duduk-duduk aja, tidak ada hajat. Nah, itu tidak ada hajat, tidak boleh walaupun dengan i, harus dengan dua syarat. Ada hajat tanpa izin juga hukumnya tidak bo boleh. Jelas? Nah, kalau begitu kita tadi membaca, eh, kita membahas bacaan yang haram adalah bacaan orang muslim yang dalam keadaan diha Dengan niat al-kiro'ah. Dengan niat membaca Al-Quran. Karena dengan niat itulah seorang muslim yang junub diharamkan membaca Al-Quran keluar daripada itu kalau kalian niatnya membaca zikir, kalian membaca wirid, kalian baca rotib dengan niat tahasun. Di situ ada kulhullah ahadnya, ada kulhullah binasnya Tapi niatnya kalian membaca rotib untuk tahasun. Menjaga di, bukan kalian niat membaca Al-Quran. Hukumnya, tidak apa-apa. Wirdul latif kalian baca untuk tahasun. Menjaga diri. Maka hukumnya, kalian haid baca wirdul latif. Hukumnya tidak masalah. Boleh walaupun di situ juga ada Al-Qur, Al-Qur'annya. Kalian membacanya dengan niat tahasun, bukan dengan niat membaca Al-Qur. Nah, oleh karena itu, contoh bacaan yang haram adalah bacaan seorang muslim yang junub dengan niat membaca Al-Qur'an. Walau ma walau ma'anah wizikir. Walaupun bacaan Al-Qur'an itu dibarengkan dengan nah, walaupun niat membaca Al-Quran itu dibarengkan dengan niat zikir. Tetap hukumnya ha? Kalian baca Wirdul Latif, ada Al-Qur'annya. Niatnya apa? Niatnya anak ya selain juga tahasun, niat juga membaca Al-Qur'an. Hukumnya haram. Baca protip ada Qur'annya. Mau apa yang dibaca? Niat tahasun dan sekaligus membaca Al-Qur'an haram. Walaupun dengan ditambah dengan niat sih Waka qira'ah fi nahwi Ah, ini contoh yang rum, yang makruh baru ketemu di sini. Sebenarnya ada contohnya. Kita bingung tadi cari contohnya. Contoh bacaan yang makruh adalah membaca Al-Quran di waktu ruku. Hukumnya makruh. Makruh kan? Makruh apa enggak? Kalau sudah tertulis tidak usah ragu. Waka kira wiruku. ruku. Seperti bacaan orang yang membaca Al-Quran di waktu ruku. Nahwi ini semisal ruku. Yang penting fi ghairil Selain di waktu berdiri. Di waktu sujud, baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Kadang-kadang, kadang-kadang mungkin dia niatnya biar hajatnya terkabul. Akrab mayakunul abduhu min rabbihi bahwa sajid. Ini umpung paling dekat dengan Allah ketika itu. Enak baca Yasin langsung dekat dengan Allah. Allah mendengar kalau dekat. Berarti kalau jauh tidak dengar. Wala kulihal selain di waktu berdiri, membaca Al-Quran hukumnya makruh. Mau iktidal, mau ruku, mau sujud, julus baina sajidaten, mau tasahud. Selain berdiri, hukum membaca Al-Quran hukumnya makruh. Bahkan itu termasuk muktawa sujud, muktadi sujudis sahwi. Termasuk sebab daripada sebab sujud sahwi. jelaskan Membaca selain di waktu kiam, itu sebab termasuk di antara sebab-sebab sujud sah, sahwi. Jadi ini contoh yang Artinya, kalau ada seseorang membaca Al-Quran di waktu ruku dan di situ membaca ayat sajdah, kalian mendengar. Sunnah benda sujud? Sunnah benda sunnah sujudnya? Sujud tilawah, sujud tilawahnya. Sunnah benda sunnah kun? Jawabannya tidak tegas. Padahal kan sudah tertulis. Artinya, anda mau tanya paham apa tidak paham? Sunnah apa tidak sunnah? Kenapa kok tidak sunnah? Karena bacaannya hoiru. Kenapa kok hoiru masru'ah? Karena hukumnya mak. Nah, jelas. Yang mas, bukan masru'ah, yang haram ataupun yang mak. Makruh. Ini contoh yang makruh. Kira'ah finah wiruku. <clears throat> Wasamiratil masru'ah kira'ah sobiin. Wa kafir. Nah, sebutkan juga yang tadi. Termasuk bacaan yang masru adalah bacaan orang yang masih kecil belum balik. Artinya kalau ada anak kecil membaca Al-Quran, membaca ayat sajdah, kalian mendengar sunnah benda sujud tilawah. Sunnah, termasuk yang masuk. Ada orang kafir baca al Quran, baca ayat sajdah, sunnah benda. Wasobiyin waka kafirin, termasuk yang masuk masru'ah dalam arti bukan haram, bukan mak. Walaupun tidak kita katakan sunnah, walaupun tidak kita katakan bacaan yang wajib. Ya, penting bukan haram, bukan makruh. Itu yang, yang dimaksud dengan mas masru'ah. Walau junuben. Walau siapa junuben? Sobi waka Walaupun kedua-duanya dalam keadaan ju. Sobi bisa junub apa enggak? sobi tapi junub. Bisa iya, benda. Coba yang cerdas, bisa benda. Kok bisa? Dari mana bisanya? Hah? Oh, karena ada di kitab. Oh, berarti mengambil pelajaran sudah dari yang tadi. Tapi kalau ditanya sebabnya tidak tahu ya. Cuma yang di kitab. Jelasnya bisa. Mimpi. Mimpi berarti bukan sobi, berarti ba balik. Bisa kan? Yakin karena tertulis gigi. Tapi pertanyaannya, kok bisa? Hah? Kok bisa? Jelas itu sebenarnya. Jawabannya jelas. Yaitu kalau misalnya hubungan ya itulah sudah hubungan suami istri. Mau nyebutnya enggak ya, hubungan suami istri. Ya mungkin diperkosa ini kan kadang-kadang kadang-kadang kan orang yang memperkosa tidak peduli siapa yang ada di hadapannya. Termasuk di antaranya banyak kasus masih kecil-kecil sudah di banyak itu kan Kan dengar-dengar ketanya katanya dengar-dengar di kampung juga masih SD kelas berapa, enggak tahu betul apa enggak ceritanya. Pak kulli hal Nah, misalnya anak kecil melakukan itu. Hukumnya balai apa enggak? Tidak balai kan? Kan belum. Ya, kecuali kalau keluar kan. Tapi ini kan masih kecil. Nah, artinya keluar dan hukumnya tidak dianggap balai, tapi dia dianggap apa? Dianggap junub. Oh tapi dipaksa, diperkosa, walaupun dipaksa. Ya, bukan berarti kalau dipaksa tidak junub. Walaupun dipaksa tetap kita katakan hukumnya ju junub. Walaupun masih kecil bisa. Jadi dua tahun, tiga tahun yang penting ada kemaluan masuk ke dalam kemaluannya itu dianggap ju junub walaupun masih kecil. Artinya junub bisa. Ya. Dan kalau kecil junub masih dua tahun, tiga tahun sudah junub, kapan dia suci dari junubnya? Kalau apa? Kalau apa? Kalau apa? Balai. Eh, kalau mandi, mandi di mana? Berenang apa mungkin? Masih umur tiga tahun. Ya tentunya kalau mandi. Kapan mandinya? Di waktu dia sudah tamyiz. Nggak harus balik. Yang penting mumai. Mayis. Kalau dia mandi masih umurnya 4 tahun, tidak sah mandinya. Karena ibadahnya belum dianggap sah. Kalau dia mandi artinya umur 5 tahun juga belum. Tamyiz baru itu dianggap sah. Karena kalau mau mumayyiz niatnya sah. Kalau niatnya sah, mandinya bisa sah. Dari niatnya itu. Karena di antara syaratnya adalah tamyiz. Harus mau mumayyiz. Kalau tidak mau mumayyiz, tidak sah niatnya. Kalau tidak sah niatnya, berarti otomatis tidak mandi. Karena mandi termasuk rukunnya adalah niat. Tidak sah wuduknya karena wuduk diantara rukunnya niat. Tidak sah sholatnya karena sholat diantara rukunnya. Di, sebabnya kenapa tadi, tadi itu diantara syarat niat adalah tam. Ya, kalau sudah mumayas dia niat nawaitu itu Artinya kalau belum mumayas, yes, selama itu dia junub. Umur tiga tahun diperkosa, ya sampai mumayas baru dia bisa suci daripada ha. Selama itu misalnya dia baca Al-Quran, ngaji, ikut ngaji kan. Namanya anak kecil ikut belajar. Tetap dianggap hukumnya masru'ah apa khairu masru'ah? Tetap dianggap masru'ah. Walaupun dalam keadaan dianggap masru'ah. Kenapa? Karena bukan haram dan bukan mak. Karena masih kecil. Ya kan? Kecuali kalau sudah besar. Walau junuben. Ini faedah suf ilmu ini wa qira'atan muharramatan wa makruhatan la li zatiha wa qira'atan muharramatan ma'tuf kepada qira'ata sobiyin artinya apa termasuk bacaan yang masru adalah bacaan yang haram bacaan yang masuk termasuk adalah bacaan yang betul apa enggak haram tapi ada kelanjutannya. Haram atau maku lalizatiha. Bukan karena aslinya. Nah, ada lanjutannya. Kalau kalian katakan termasuk bacaan yang masuk adalah bacaan yang haram. Salah. Kalau tidak ada tambahan. Ya, kalau kalian katakan bacaan yang masuk termasuk bacaan yang haram. Tapi bukan aslinya haram. Baru kita katakan benar. Ya. Artinya bukan aslinya Haram gimana contohnya? Kakiraatim ro'atin birofti sautiha bihadrati ajanib. Bacaan perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ajnabi. Hukum bacaan itu ketika itu apa? Haram. Ya kan? Haram apa aslinya? Wanita membaca Al-Quran haram? Kenapa kok haram kena itu? ketika itu haramnya karena dia membacanya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Artinya bukan aslinya haram tapi haramnya karena sebab tertentu. Nah, kalau karena sebab tertentu haramnya bukan aslinya bacaannya haram, maka itu masih dianggap masru'ah. Berarti kalau wanita membaca Al-Quran di depan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian membaca ayat itu saja di situ, sunnah benda yang mendengar. Kalau yang membaca sunnah benda, Sunnah juga mau yang mendengar ataupun yang membaca. Sunnah berarti sujud tilawah. Loh itu kan bacaannya haram. Walaupun haram tapi bukan aslinya haram. Karena haramnya karena ada se sebab. Kiro'ah fi nahwi hammam. Membaca Quran di kamar mandi. Sambil kodok ilhaja sambil baca yasin. Hukumnya apa? Hukumnya? haram tapi ada yang makruh sedikit. Hukumnya mak makruh. Jadi hukumnya membaca Al-Quran dalam kamar mandi makruh. Ada pendapat yang mengatakan haram. Ada pendapat yang mengatakan termasuk pendapatnya anak-anak kebanyakan di musola. Tapi pendapat yang muktamad hukumnya mak makruh. Baca di kamar mandi hukumnya makruh. Ya, artinya kalau si seseorang membaca Quran di kamar mandi, membaca ayat itu saja dari luar dengar wasjud waqtarib sunnah apa enggak yang mendengar sujud sunnah kenapa karena walaupun makruh tapi makruhnya karena sebab apa makruhnya sebabnya karena membacanya di ham jadi bukan aslinya bacaan itu makruh. Kalau tadi kan membaca di waktu ruku memang aslinya. Tapi ini karena sebab dia membacanya di ham hamam. Berarti tetap sunnah ya. Kalau kalian mendengar melewati kamar mandi ada yang baca sujud waktarib. Sunnah sujud tidak. Karena seperti yang anda katakan ini kan sunnah mak muakkadah yukrotar. Bahkan wajib indah imam Binahwi hamam. Il awal karena hukum haram yang pertama, yaitu yang pertama apa? Wanita membaca Al-Quran di depan laki-laki yang bukan haramnya. Wa dan makruhnya yang kedua, apa itu yang kedua? Baca Al-Quran di kamar man. Aridoh sesuatu yang datang, bukan asli. Lazatia ya, bukan asli. Ini baru syarat pertama yang pertama ini yang panjang. Yang kedua, syarat kedua. Tadi syarat pertama apa? Antakunal kiraatu masru'atan. Yang dimaksud dengan masru'ah an la takun muharrama wa la takun makruha liza liha. Ya, asli. Yang kedua, syarat kedua adalah antakunal kiraatu maksudatan. Hendaknya kalau dia membaca Al-Quran atau bacaan Qurannya itu harus maksuda, dimaksudkan. Laki akiraati naim. Kalau orang tidur ngigau, ngigaunya baca Quran. Masya Allah ngigaunya baca Quran. Dari ikra sampai akhir, wasjud, waktarib. Tapi dia tidur. Maka sunnah banda sujud tilawah Sunnah bandar enggak sujud tilawah? Enggak sunnah sujud tilawah. Kenapa? Karena bacaannya tidak dimaksudkan. Apa dimaksudkan? Tidak. Orang tidur enggak ngerti apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan kan enggak ngerti. Makanya walaupun dia mengucapkan kata-kata cerai sekalipun, tidak diang anggap karena dia tidak mengerti apa yang tidak apa yang dia ucapkan. Ini maksudnya. Water mu'alam atau burung karena burung ada yang bisa ngomong itu ya. Burung apa itu? Burung bio atau burung kakak tua. Tapi kan tidak panjang. Ya mungkin ada burung yang panjang. Karena cukup sebenarnya satu ayat aja yang dibaca. Tidak harus surat uh, eh, ikhra misalnya dari awal sampai akhir baru sunnah sujud tilawah. Tidak yang penting satu ayat yang di situ ada sajdahnya. Jadi ayat uh, surat Al-Iqra akhir ayatnya kan apa? Uh, sebelumnya apa? Kalla kalla la tuti'hu wasjud. Itu kan ayat satu ini aja. Jadi kalau kalian punya burung diajari kalla la tuti'hu wasjud bakarib. Mahal itu burungnya itu kalala tuti tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, nanti diulang-ulang. kalala tuti'hu Jangan diajar yang lain. Kadang-kadang ada merdeka burungnya itu. Assalamualaikum banyak itu. Assalamualaikum. Kemudian Ustaz sekaf itu ya. Itu dari orang tapi. Fa'ala kulihal misalnya ada burung. Kalla tuti tuti'hu wasjud waqtarib. Tapi burung. Sunnah benda? Karena khairu khairu maksu. Makanya termasuk dalam nahu disebutkan al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wati. Apakah kalamnya Toir dianggap kalam? Kenapa kok tidak dianggap kalam? apa Karena bukan bil bil wati. Ya. Bil wati ada yang bilang bil arah. Ya, ada yang bilang bil kosak An yang ketiga, jelas ini. Toirin, ah, ini masih ada lanjutannya. Wa toirin mu'allam, burung yang sudah diajari. Wa mu mumayyiz, atau yang belum mumayyiz. Berarti tidak tidak sunnah sujud tilawah kalau belum mumayyiz baca Quran belum mumayyiz ya. Biasanya kan di bawah tujuh tahun, enam tahun, lima tahun. Ngaji kan biasanya belajar baca. Bisa dia membaca ayat sajdah, wasjud tuti, wasjud wakarib. Tapi yang baca belum mumayyiz, maka hukumnya yang mendengar tidak sunnah sujud tilawah. Dianggap di situ khairu mak sudah. Ya kita tahu hukumnya ini. Dihafal ini. Pelajaran yang akan datang ditanya. Tapi tidak mungkin tanya. Cuma biar murah. Tapi bisa berubah pikiran. Bisa berubah. Nanti ditanya. Nah, tak tunjuk. Kalau tanya semuanya, oh semua jawab. Tidak oh, ketahuan yang mana yang yang tidak berwajah. Afnan ada Afnan. Mana Afnan? Tidak hadir. Mana? Mana? Kemarin soalnya sudah janji mau di depan. Nah, tadi keberapa syaratnya? Yang ketiga. Yang ketiga sekarang ya. al kiraatu li jami'i ayati sajda. Hendaknya bacaan itu li jami'i ayati sajda. Tadi kan sudah kita katakan bahwasanya akhir ayat dalam surat Iqra adalah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalala tuti'hu wasjud waqtarib. Berarti kalau seseorang hanya baca satu ayat ini aja. Kalala tuti'hu wasjud waqtarib. Sunnah banda sujud tilawah. Sunnah banda hukumnya sunnah. Kenapa? Karena satu ayat sempurna dibaca. Keluar daripada itu kalau separuh ayat aja yang dibaca. Wasjud waktarib. Maka hukumnya tidak sunnah. Jadi kalian sunnah kalau kalian membaca satu ayat saja sempurna. Atau kalian mendengar satu ayat sajadah sempurna. Kalau kalian membaca separuh ayat sajadah. Atau mendengar separuh ayat sajadah. Maka hukumnya tidak sunnah sujud tilawah. Jadi minimal harus satu ayat yang di situ ada sajadahnya. Antakun al-kira'ah li jami'i ayat di sajadah. Falau illa harfan Andai kata dibaca semua ayat sajdah, illa harfan, kecuali ditinggalkan satu. Kallala tuti'hu, usjud waktarib. Fa'nya dibu, hukumnya haram. Tidak boleh sujud tilah. Kallala tuti'hu fasjud wak. Wakta. Sunnah mana? Re Rib baru sun. Kalau masih ri banyak tidak dibaca tidak sun. Yes. Walaupun satu huruf kalau tidak dibaca tidak sunnah bahkan haram su sujud tilawah. Ini kalau semua syarat kalau tidak ada semua syarat ini kalau tidak ada salah satunya maka hukum sujud tilawahnya menjadi ha haram karena tidak dianggap sujud tila, tilawah. Jadi bukan yang ketiga ini yang ada harumah sujud enggak, semuanya. <clears throat> Dan yang keempat al kiraatu min kari min kariin wahidin. Dan syarat yang keempat hendaknya bacaan tersebut dari satu orang yang membaca. Jelas. Jadi tidak sunnah sujud tilawah kalau kecuali kalau kalian mendengarnya dari satu orang yang membaca. Jadi kalau anak katakan kalla la tuti'hu, itu teruskan. Wasjud waktarib. Berarti tidak sunnah sujud tidak? Tawa. Baik yang membacanya ataupun yang mendengar. Jadi harus yang membaca satu orang. Ayat saja ya. Satu ayat saja itu minimal satu orang yang membaca. Yang kelima, antakunal kiraatu fi zamanin wahidin urfan. Hendaknya satu ayat sempurna itu dibaca dalam satu waktu. Bukan la tuti'hu. Besok subuh baru. Wasjud waktarib. Maka hukumnya tidak sunnah sujud tidak Dikembalikan kepada uruf. Apakah dianggap satu kaligus apa anda? Dianggap. Dikembalikan kepada oh, uruf. Kalla la tuti'hu. Wasjud waktarib. Satu waktu apa anda? Satu waktu. Kalla la tuti'hu. Minum gahwa dulu. Wasjud waktarib. Tidak dianggap satu waktu. Berarti tidak sunnah dan bahkan ha an takuna qiraatu fi ghairi salatil jenazah. Kan kita katakan bahwasanya sujud tilawah ini ketika membaca atau mendengar baik dia membaca di waktu solat ataupun di luar solat Bukan hanya kalau di waktu solat sujud, sujud tilawah sunnah, kalau tidak di luar atau sebaliknya. Tidak, tidak ada bedanya mau inti baca di waktu solat atau di luar solat Maka tidak dibedakan hukumnya sunnah sujud tilawah tilawah. Cuma selain sholat jenazah. Selain sholat jenazah. Jangan nanti kalian baca. Pertama sholat jenazah itu kan tidak ada suratnya. Macam sunnah-sunnah membaca surat. Sholat jenazah, sunnah membaca surat. Kalau sholat lima waktu, sholat sunnah kan sunnah membaca su surat. Tapi sholat jenazah tidak sunnah membaca surat. Tapi kalau kalian membaca surat, Qalla la tuti'hu wasjud waktarib. Misalnya. Hukumnya sunnah sujud tilawah? Tidak sunnah sujud tilawah. Karena jenazah sujud sholatnya aja tidak ada. Mau ditambah sama sujud? Sujud sholatnya tidak ada. Jelas ini. Nah, fahadihi surut asita. Maka syarat-syarat yang enam ini amatun secara umum. Amatun secara umum. Artinya tidak membedakan waktu sholat atau di luar sholat ini enam syarat semuanya harus a ada. Fa'inkana musolian tapi kalau kalian di waktu sholat membaca ayat sajda di waktu sholat kalian membaca ayat sajda ada tambahannya. Apa itu? Usturito anda yakuna ma'muman mut. Kalau kalian makmum membaca surat ikhra tapi kalian makmum wasjud waktarif sunnah. Tidak sunnah. Yang sunnah kalau imam yang membaca dan imam sujud. Baru makmum ikut su. Tapi kalau misalnya dia makmum, mutrakon, artinya mutrakon baik imam sujud, tidak sujud sama aja. Ya, yang sunnah, kalau misalnya baca ayat saja, kalau imam yang membaca. Dan itu pun kalau imam sujud. Kalau imam baca ayat saja, kalau la tutihu waktu waktu Tadi imam tidak sujud, ruku aja. Biasanya imam ruku apa sujud? Baca ayat itu saja, biasanya diamalkan apa ndak imam? Nah, kalau diamalkan, bagus. Ya berarti sudah melaksanakan sunnah. Ya, kalau tidak ya tidak berdosa, tapi kita katakan hukumnya mak makro. Ya, bagi yang menjadi makmum ketika melihat imamnya ketika itu sujud, maka sunnah baginya untuk sujud. Tapi kalau melihat imamnya ruku tidak sujud, maka si makmum juga tidak boleh. Ini kan termasuk yang sudah kita bahas selalu berkali-kali. Bahasanya ini sunnah yang wajib atas makmum mengikuti imam dalam dalam fil fi'il, fi'lan dalam melakukannya, bukan dalam meninggalkan Artinya bukan hanya sunnah bagi makmum untuk sujud tilawah kalau imamnya sujud, tapi wajib harus makmum mengikuti imam jika imam melakukannya. Maka kalau imam membaca ayat sajadah, sujud tilawah, makmum tidak sujud, maka hukumnya batal sholatnya. Tidak boleh, ini harus diikuti. Walaupun sunnah hukumnya, sujud tilawah kan sunnah. Tapi ini sunnah harus makmum mengikuti i, kalau melaku nah, makanya usturi an layakuna makmuman mutlakon wa an layak bi qiraatihi sujud dan setara tambahan yang kedua kalau dia sholat hendaknya bukan dia membaca ayat sajadah untuk niat sujud tilawah nah jelas kan an layak yaksid jangan dia bermaksud dengan membaca ayat sajadah tersebut bermaksud apa sujud sujud apa? Tilawah. Jadi kalau misalnya anak mau sholat, anak mau sholat dan mau baca surat Iqra dan nanti kalau anak baca ayat sajadah terakhir, kalau anak mau sujud tilawah, dia niat untuk sujud tilawah, maka hukumnya tidak boleh dia sujud tilawah. Jelas? Jadi dengan sendirinya baca surat Iqra, bukan diniatkan untuk sujud tilawah, tidak baca Iqra. Nanti kalau la tuti'hu sujud tilawah. Tapi kalau sudah di niatkan anak mau baca ikhra anak lama tidak sujud tilawah soalnya anak mau sholat mau baca diniatkan sujud tilawah maka hukumnya tidak boleh sujud tilawah kalau sujud maka hukum sholatnya akan menjadi bah batal jelas nah, jelas kan seperti juga dengan dianjurkan bagi yang sholat sunnah duha sholat sunnah isrok sholat sunnah hifid empat bacaan yang mana empat bacaan ini dari Syekh Abdul Qadir Al Jailani radhiyallahu an bagi yang membaca empat surat ini maka dia akan diberi keamanan dari segala gangguan baik dari orang dohir ataupun batin ya kalau dia membaca empat surat ini makanya dianjurkan setiap hari membaca empat surat ini yaitu Iqra Inna azalna Iza zulzila ila fi Quraisy nah, ini amal salaf amal salaf ini kan dibaca kapan aja yang penting kalau dibaca setiap hari dia akan terjaga dari segala kejelekan Amal usaf membacanya di waktu sholat duha atau sholat isrok. Atau kita anggap sholat isrok itu adalah sholat duha. Dibaca di situ. Termasuk Habib Zain bin Smith selalu anak melihat kalau dia sholat duha pasti ada sujud tilawahnya. Berarti menunjukkan kalau dia baca surat ik, ikhra. Dan selalu itu tiap hari istiqomah pasti ada sujud tilawahnya ketika sholat. Yang sholat duha pertama itu. Kenapa? Karena amalus salaf membaca empat surat ini di waktu sholat duha yang pertama. Iqra, sholat rokaat pertama kan Iqra. Kemudian dia sujud kan? Nah, dia bangun lagi sebenarnya tidak wajib membaca surat. Dia bangun lagi tinggal ketika itu langsung ruh, ruku. Tapi dianjurkan untuk baca surat lagi. Ya bukan dianjurkan sebenarnya mau ruku tidak apa-apa. Cuma kalau dia ayat sajadahnya di tengah-tengah surat dianjurkan untuk dilan. Tapi kalau dalam ikhra kan ayat sajahnya di akhir surat. Cuma ditambah lagi inna anzalnahu fi lailatil dia bangun, berdiri, baca surat inna anzalnahu fi lailatil qadar, kemudian ruku, i'tidal, sujud dua kali, berdiri lagi baca dua surat yang tersi sisa yaitu iza zulzilah dengan li'ilafi dalam dua rakaat berarti. Empat surat dibaca dalam dua rakaat. Itu amal usara. Nah, jadi ingat Termasuk salah satu syaratnya kalau dia sholat, hendaknya bukan niat untuk sujud tilah. Membacanya jangan niat itu. Yang kedua, faedah kedua, selesai syarat-syaratnya. Dan ini penting, harap dipelajari, difahami, dan dihafal. Yang kedua, tusannu sajdatu tilawah walau li qiraati jinniyin. sunnah baca atau sunnah melaksanakan sujud tilawah walaupun untuk bacaan jin. Mau nyebut jin kok takut. Andai kata kalian malam-malam mendengar suaranya jin misalnya. Nggak usah takut. Kenapa takut? Jin itu makhluk apa kholik? Punya kekuatan tersendiri apa enggak? Tidak bisa mengganggu, tidak bisa apa kecuali dengan Allah. Kecuali kalau kalian kurang ajar sama Allah, akan diberi gangguan dari. Yang penting kalian tidak kurang ajar sama Allah, pasti Allah akan menjaga. Menjaga tidak mungkin bisa kalau kalian tidak berkurang ajar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya baca-baca wirid itu penting termasuk diantaranya baca empat surat itu itu menjaga dari kejelekan jin dari kejelekan setan, dari kejelekan manusia. Nah, umum itu. Nah, itu gunanya baca wirid rotif haddad, wiridul latif. Kegunaannya itu tahasun. Jadi yang kena jin bisa jadi karena mungkin dia tidak punya wirid. Tapi anak baca wirid mungkin tidak istiqomah, kadang-kadang tidak, kadang-kadang baca. Istiqomah sih ingat anak, karena kalau tidak baca ditakzir kok. Misalnya, oh berarti tidak ikhlas karena ditakzir. Ikhlas, anak tidak takut takzir. Anak kebal kok sudah biasa ditakzir. ya mungkin tidak husu, mungkin tidak hudur bacanya. Hudur, anak husu. Oh mungkin duduknya tidak kena. Pokoknya kembali kepada diri sendiri. Ya, yang salah diri sendiri pastinya. Bukan yang salah Allah, bukan yang salah Rasul. Rasulullah SAW. Waman ya'su an zikri rahman yukhayyid lahu syaitan fahuwa lahu kharin. Barang siapa yang jauh daripada zikir Allah Subhanahu wa taala akan di akan diberi kekuasaan kepada jin untuk mengganggunya. Diberi kekuasaan kepada setan untuk mengganggunya dan akan selalu menemaninya. Ya, berarti mafhumnya bagi yang zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, insya Allah akan selamat daripada godaan setan ataupun jin. Sepupu itu soalnya. Jadi apa? Nah, kalau ada jin. Jin baca Quran apa enggak? Baca Quran kan? <clears throat> apa? Enggak baca. Oh, jin Islam katanya yang baca. Jin kafir enggak baca ya. Baca apa? Injil berarti. Fa'ala kulihal, andai kata mendengar suara jin, baca ayat sajadah, bakal yang mendengar apa di sini katakan? Sunnah sujud tidak? Sunnah berarti. Wa malak. Wah, apalagi malaikat ini. Mendengar suara malaikat, Jibril mungkin datang ke kamar inti Baca. <laughs> Jibril apa Israel? <laughs> Mau Israel, mau <clears throat> Jibril. Yang penting kalau membaca ayat sajadah, kalian mendengarnya hukumnya sun sunnah sujud tilawah. Dan yang ketiga, ya, tiga dan terakhir. Ida sami'a ayat sajdah min midya. Jika seseorang mendengarkan ayat sajdah tapi dari radio. Midya. Apa? Wanahwihi dan semisalnya. Semisal radio apa? ya televisi, mau HP, mau internet, mau komputer, mau ya apa aja sudah. Mendengar Quran dari alat-alat tersebut, apakah sunnah sujud tilawah? Tergantung. Yang baca tergantung berarti sudah baca jawabannya. Fa'in halan kalau misalnya bacaan itu bacaan yang langsung, ay alal hawa, mubah sorotan, Artinya alal hawa siaran langsung. Live ya. Itu siaran langsung misalnya radio siaran langsung, televisi siaran langsung. Kalian mendengar di internet siaran langsung membaca Al-Qur'an. <clears throat> Maka hukumnya fayusan lahu sujud sunnah sujud tila Wa illa Amin min soiti nahwi Kalau bukan siaran langsung seperti suara dari kaset, rekaman aja. Atau biasanya kan masjid ya, menyetel Al-Qur'an. Tapi kan itu reka rekaman. Maka hukumnya tidak sunnah sujud tilawah. Sama juga hukumnya seperti ini bagi yang mendengarkan azan. Kalau kalian mendengarkan azan di radio, apa sunnah menjawabnya? Sunnah apa enggak? Tergantung katanya. Oh, pagi sekarang pinter intinya. Alim. Ya. Kalau siaran langsung azannya sunnah. Kalau tidak siaran langsung kalau yang di televisi-televisi itu itu bukan siaran langsung, itu kaset itu kan. Tidak sunnah menjawab azan. Tapi kalau misalnya kalian membuka parabola di situ Ka'bah Masjidil Haram ataupun Masjidil Nawawi itu kan langsung itu. Maka sunnah manja. menjawab. Hukumnya sama seperti seakan-akan mendengar dari sekitar kalian. <clears throat> Allahu Ini jam berapa ini? Jam berapa? <clears throat> Jam Jam 8. Berarti waktunya sudah. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya apabila seorang <clears throat> istiqomah di dalam membaca satu surat di setiap minggunya, yaitu setiap hari Jumat untuk membaca surat Al-Kahfi. Lalu apakah boleh dia membacanya jika dalam keadaan head? Kalau istiqomah membaca Al-Quran, tapi tetap niatnya adalah tahassun, maka hukumnya boleh. Seperti wirdul latif. Kalian istiqomah. Istiqomah apa enggak? Istiqomah kan wirdul latif. Padahal di situ Al-Quran, rotib haddad ada Qur'annya juga. Istiqomah tiap malam, tiap pagi. Tapi niatnya tahasun boleh. Tapi kalau misalnya bukan niat tahasun niat membaca Al-Quran, walaupun tidak istiqomah, maka hukumnya, atau walaupun istiqomah, tetap hukumnya ha, haram. Mau istiqomah, tidak istiqomah, yang penting bukan bergantung kepada itu, tapi bergantung kepada niat membacanya. Ya jelas kan? Ini yang halaman berapa? Sama Nia sabun. Yang faedah berapa? Atas ya. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Al faedah tasya afdalu sadaqah ta'limu jahilin. Sebaik-baiknya sedekah mengajari orang bodoh. Jadi enak. Sodakoh tidak mengeluarkan uang, tapi sodakohnya dianggap sodakoh yang paling mulia. Sodakoh yang paling besar pahalanya itu. Ini kan paling besar pahalanya. Jadi kalau kalian memberikan kepada orang ilmu, kalian memberikan kepada orang harta, uang. Pahalanya lebih banyak kalian memberikan kepada orang il, ilmu. Oleh karena itu rugi, betul-betul rugi bagi yang punya ilmu tapi tidak mau mensodahkokan il, ilmunya. Ya, bertambah banyak orang yang diberinya sodako ilmu, maka bertambah banyak dia paha, pahalanya. Oleh karena itu kalau kalian nanti keluar jangan lupa untuk mengajar walaupun sedikit. Bertambah banyak tentunya lebih bah, baik. Dan mengajar bukan harus mengajar anak-anak besar walaupun anak-anak kecil. Ya, penting jangan terputus daripada il, ilmu. Ya, kalau kalian mengajar, maka kalian tetap dianggap sebagai ahlul ilim. Ya, termasuk juga kalian sodakoh dengan sodakoh yang paling mulia, pahalanya banyak-banyak. Dan tidak ada ruginya. Dan kedua juga itu menunjukkan kalian masih berbakti kepada guru kalian. Karena guru kalian mengajar kalian bukan karena uang, bukan karena apa. Tapi ingin ilmunya terus bermanfaat sebagai amal Ya, jariah. Nanti terus kalian mengajar kepada orang lain, guru kalian pun dapat dilipat gandakan, bukan dapat pahala seperti kalian, tapi lebih dua kali lipat. Dan seterusnya terus dilipat gandakan. Murid kalian nantinya mengajarkan kepada murid yang lain, akan berlipat ganda juga pahala gurunya. Dan seterusnya, seterusnya seperti itu. <clears throat> Artinya, kalau seorang murid ketika sudah tidak belajar lagi dengan gurunya, tapi tidak mengajar, padahal dia punya ilmu, padahal dia bisa, dia mampu, berarti harapan guru akan terputus. Ya, kalau sudah terputus kan susah. Terputus berarti mendurhakai guru dan durhaka kepada guru jauh dosanya lebih berat daripada durhaka kepada orang tua. Nah, itu yang perlu diingat. Durhaka kepada guru itu dosanya jauh lebih daripada durhaka kepada orang bahkan sebagian as-solihin mengatakan sebagian ulama mengatakan ya ukukul walidain tamhuhu taubah wa ukukul masyayih la tamhuhu syai' Durhaka kepada walidain kepada orang tua masih bisa dihapus dengan taubat. Bahkan walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Barang siapa yang misalnya kalian di waktu hidupnya kalian misalnya tidak berbakti berduhaka kepada orang tua tapi kemudian kalian setelah orang tua kalian meninggal menyesal, tobat kepada Allah. Kalian sodakoh untuk orang tua, apalagi kalau kalian sampai bisa menghajikan orang tua. Kutiba baron diwalite. Dianggap kalian berbakti kepada orang tua. Padahal di masa hidupnya kalian durhaka kepada orang tua. Ya, masih bisa dihapus dosa tersebut. Tapi kalau kalian durhaka kepada guru, kalian tidak terhapus dosanya walaupun dengan kalian melakukan apa apapun. Bahkan walaupun kalian meminta syafaat orang wali sedunia, bukan satu orang wali, sedunia, katanya Habib Abdul Haddad di kitabnya, tidak akan bisa mereka semuanya membahagiakan kalian. Katanya Habib Abdul Haddad. Nah, oleh karena itu, yang penting adalah ridho guru, ya, dan kemudian juga ridho orang tua tentunya. Dan dikatakan di sini, afdalu sedekah ta'limu jahilin. Sebaik-baik sedekah mengajari orang yang bodoh. Wa afdalu rahim bil ilm kita kan dianjurkan juga untuk menyanggung silatur dan silaturahmi ini caranya banyak. Kita memberi bantuan kepada keluarga itu silatur. Kita berbuat baik kepada mereka silaturahmi. Kita mengirim surat atau ziarah selama bisa ziarah ziarah itu silatur. Tidak bisa ziarah kirim surat itu silatur tidak bisa kirim surat, kirim SMS. Kalau tidak bisa telepon, silaturah. Tidak bisa SMS, tidak bisa telepon, tidak punya pulsa. Kirim sah, salam kepada orang yang mau ketemu. Kirim salam ya. Bilang anda tidak punya pulsa misalnya. Ya. Artinya jalan untuk silaturahmi itu bah, banyak. Sebabnya banyak, jalannya banyak. Tapi dari segala macam yang bermacam-macam daripada bentuk silaturahmi yang paling afdal tentunya dengan ilmu. Maksudnya keluarga yang bodoh-bodoh ajarkan ilmu. Ya, yang pintar-pintar ya kalian yang belajar kan. Tentunya yang bodoh-bodoh. Ya, dalam arti yang membutuhkan ilmu kalian berikan ilmu. Itu adalah silaturahmi. Jadi kalian mengajar keluarga itu adalah silaturahmi dan itu adalah silaturahmi yang paling uta utama. Ini yang dikatakan wa afdalu silaturahim bil ilm, sebaik-baiknya silaturahmi dengan menggunakan il ilmu. Dan yang ke-10 an lil ikhwan min afdalil a'mal. Memberi manfaat kepada saudara-saudara kita. Saudara bukan senasab ya. Saudara seaga saudara seagama. Ya, saudara kita kita berikan manfaat apapun manfaatnya itu sudah amdal amal. Kita bantu ketika mereka membutuhkan bantuan. Kita angkat mungkin barangnya. Kita rapikan kasurnya. Kita tertibkan kitabnya. Ya kita ajak juga. Atau kita ya kita apalagi apalagi memberikan bantuan uang, bantuan kita, memberikan itu semuanya manfaat yang kita berikan kepada saudara-saudara kita. Tapi sebaik manfaat adalah il ilmu. Ya, memberikan manfaat kepada ilmu. Khairun nas anfa'uhum. Paling baik orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang dan sebaiknya manfaat adalah il An-nafa ihwan min afdhalil a'mal wa nafa ad-dini. Manfaat agama manfaat yang berupa agama afdal min an-nafa dunyawi. Lebih utama daripada manfaat dun dunyawi. Kenapa? Lianna al-awal ihya'ur ruh al-bagi. Karena dengan kita memberikan manfaat agama, manfaat ilmu misalnya, berarti kita memberikan kepada ruhnya yang kekal. Ruh itu kan ke kekal. Ya, ruh kekal. Berarti kita memberikan kepada ruhnya yang kekal. Kalau kita memberi uang, memberi makanan, kita memberikan kepada badannya yang fana, yang akan hanya hancur. Yang lebih mulia mana? Memberikan kepada ruh yang kekal apa? Tentunya ya, oleh karena itu dari sinilah mereka mengatakan guru lebih utama daripada orang karena guru memperbaiki ruhnya, akhlaknya, hatinya, diberikan ilmu, diberikan nasihat, dididik. Orang tua memperhatikan makanannya, badannya, kesehatannya, berkaitan dengan badan yang fana. Ya, <clears throat> dan memberikan kepada roh lebih mulia daripada memberikan kepada badan. Karena kalau misalnya dia mendapatkan madarat, mendapatkan bahaya, mendapatkan kerusakan dalam badannya, ya ke dokter. Paling enggak masuk rumah sakit. Kalau enggak ya diinfus. Ujung-ujungnya mati. Tapi kalau kalian mendapatkan mazarat dalam roh kalian, bukan hanya mati di dunia, tapi kalian mati di akhirat. Sengsara di yang mana di akhirat adalah selama-lama motorotnya kasih ruginya besar. Kalau rugi di dunia badan ini ya sebentar selesai sudah kan. Tapi kalau rugi di akhirat, rugi yang betul-betul itulah yang kerugi kerugian. Lianna al-awwal ihya'ur ruh al-bagi. Yang pertama, kalau kalian memberi manfaat din, itu memberikan kepada ruh yang bagi. Wasani ihya'ul jasad al-fani, menghidupkan badan yang fana. Oh, ma hada makna. Allah alam. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأضاء وتب علينا توبة توسل لكل حوبة واستر لنا أوراتي وآمن الرعاتي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي مهبة أو جيرة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا كتاب اكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوني بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه عند الهب وآله وصحبه داد تحصي والحمد للإله في البدء والتناهي همدا كثير مع هباتنا وأن ربك رب العزة وما سبحان سلام فاتحة يعلمنا الله يعلمنا ما جهلنا فقهنا في الدين ويعلمنا تعويل وارزقنا لنا ولكم علما لدنيا وعلما نافئا وعملا مقبولا ودعاء ودعاء يستجاب أن الله سبحانه وتعالى يفتنا فكم من شر المصائب والنوائب من شر الفتن من شر أمراض من سوء الأخلاق وسوء النيات ومن سوء الاداب ومن سوء الأعمال وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا لنا وكم الفتوح المنون والرسوح وصلح القلب والجسد والروح زدنا كمان متابعة للحبيب صلى الله عليه وسلم وكمان محبة له ظاهرا باتنا وتخلق بأهلاكه وتأدب بآدابه وسرنا زمرته ومتنا على ملته وزدنا رؤيته وقادح منامه رؤيا صريحة رؤيا حسنة ومبشر أن الله سبحانه وتعالى يفرنا فكم من سوء ومن جميع أخلاق المزمومة وأن الله سبحانه وتعالى يحلينا بأخلاق المحمودة المحمودة وأن الله سبحانه وتعالى يدخل أعمالنا في أعمال صالحين وفي أخلاقنا في أخلاقهم وأعمالنا في نياتهم وأن الله سبحانه وتعالى في البار في ما في أعمارنا في أوقاتنا في أنفاسنا في أزاكنا في أولادنا وزواجنا وزياتنا في جميع ما عملنا وفي جميع ما سعينا في جميع ما نوينا وأزمنا أن الله سبحانه وتعالى رحم المسلمين ويسلم المسلمين ويلطف المسلمين ويرحم المسلمين ويلطف بنا ويلطف بهم ويرحمنا ويرحم بهم وأن الله سبحانه وتعالى ربنا لنا ولكم شفاء من عاجل وحسن من مرضانا وأنصارنا وصلنا بالله من جميع الأمر القلب يا قلبي الله يرضى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى على حديثنا يكون يسال الجامعة شاملة لخير الدنيا والآخرة إلى حضرة نبي سيدنا محمد الفاتحة